Di sana sebutkan ada enam yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi min adzakar aw al-untha. Keluar air mani. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah. Kemudian yang kedua dari kewajiban mandi janabah al tiqa al-khitanain. Yang ketiga dari kewajiban mandi janabah Islamul kafir. Sawawun kana asliyan au murtaddan. Walaupun kafirnya kafir asli atau murtad Dan Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih mentabwib memberikan judul dalam kitab Al-Jami'us Sahih pada bab tahara itu bab mandi janabah Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih memberikan judul bab Al-Kafir Ida aslama yaghtasil Seorang kafir apabila dia masuk Islam maka mandi yaghtasil Kemudian yang keempat dari kewajiban mandi yaitu al-maut. Ya. wajib memandikan mayit. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Ghairu syahid fil ma'raqah." Yaitu selain orang yang meninggal di peperangan. Karena para ulama mengatakan afdal mereka yang meninggal dalam peperangan tidak dimandikan. Sebagaimana dalam hadis Jabir. Nabi alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang terbunuh ketika perang Uhud Nabi mengatakan kepada para sahabatnya la tughassaluhum janganlah kalian mandikan mereka. Fa inna kulla jarhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena setiap luka atau setiap darah yang mengalir dari orang-orang yang jihad fi sabilillah yafuhu miskan yaumal qiyamah akan menjadi misk Minyak wangi yang paling bagus yaitu misk. Baunya seperti misk. Misk yaumal kiamah di yaumul kiamah nanti. Ini keutamaan bagi bagi mereka. Sehingga apabila dimandikan darahnya akan hilang. Nah. Dan hal ini akan disebutkan secara terperinci insyaallah taala fi ahkamil janais Kemudian yang kelima dari kewajiban-kewajiban mandi janabah yaitu al-haid. Yang keenam an-nifas sebagaimana hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam aqbalat أقبلت fad'i shalah. wa idza adbarat faghsili anki dam' thumma salli. Nabi alaihi wasallam mengatakan apabila datang masa haid tinggalkan salat. Apabila sudah selesai maka mandilah. Asyahid faghsili angkidam thumma salli. Kita teruskan kembali. Qala hafidhahullah ta'ala di sini Syekh Saleh Hafidahullah taala akan menyebutkan dari tentang sifat mandi janabah. Seperti apa sifat-sifat mandi janabah? Dan sifat mandi janabah itu ada dua sifat. Sifat mandi janabah itu ada dua dua sifat. Sifat yang pertama sifatul ijza. Cukup. Sifat yang kedua sifatul kamal. Sifat yang sempurna. Nah. Dan sifatul ijza sifat yang cukup dikatakan oleh para ulama fahuwa ta'min al-mali jami'il badan ma'niyah yaitu membasahi seluruh tubuhnya dengan air bersama niat. Ini sifat yang yang pertama. Kalian ketika mandi jamaah janabah niat setelah niat basahi seluruh tubuhnya dari pangkal rambut sampai ujung kaki selesai mandi janabah. Sifat yang kedua itu sifatul kamal yaitu sifat yang disertai dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Syekh Saleh Hafidahullah taala di sini akan menyebutkan yaitu sifat yang kedua yaitu sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Sifat mandi janabah yang sempurna sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Di sana Aisyah dan juga Maimunah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan dari sifat mandi janabah Nabi alaihi salatu wassalam min awalihi ila akhirihi dari pertama sampai terakhir dengan dengan sempurna. Kita akan sebutkan Qala hafizahullah taala wa sifatul ghusl kamil. Dan sifat mandi janabah al-kamil itu kamal yang sempurna. Yang pertama ayanwiya biqalbihi niat dalam semua ibadah itu harus disertai dengan niat. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan innamal amalu binniyat. Karena seseorang ketika mandi ada yang meniatkan mandi Jumat, ada yang meniatkan mandi karena panas, cuaca yang panas, pingin mandi, min ajli tabarrud. Ada yang meniatkan mandi janabah. Sehingga yang membedakan semuanya itu adalah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Dan Syekh Saleh sini sebutkan an yanwiya biqalbihi. Seseorang meniatkan dengan hatinya. Karena tempatnya niat adalah fi fil qalb tidak perlu untuk diucapkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma tidak ada riwayat bahwa Nabi alaihi wasallam melafatkan niatnya dalam wudu, dalam mandi jenabah ataupun dalam salat ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya bahwa niat itu tidak diucapkan. Niat mandi janabah dalam hatinya, setelah itu mandi. Setelah itu mandi. Kemudian yang kedua, summa yusammi wa yaghsilu yadayhi salasan wa yaghsilu farjahu. Nah. Dikatakan Allah taala, summa yusammi mengucapkan bismillah. Nah. Wahada mustahab sunnah. Wayaksilu yadai yadayhi dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Wayaksilu farjahu dan mencuci kemaluannya. Nah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Aisyah mengatakan bahwa Nabi Alaihi Wasallam apabila mandi janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi yakni Nabi Alaihi Wasallam ketika mandi janabah mencuci kedua telapak tangan dulu cuci yaghsilu yadayhi Kemudian Aisyah mengatakan fayaghsilu farjahu kemudian Nabi Rasulullah SAW mencuci kemaluannya mencuci kemaluannya nah. bahkan di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi wasallam ketika sudah mencuci kemaluannya beliau memukulkannya ke tanah. Amasaha biturab dipukulkan ke tanah kalau tidak ke tanah ke tembok tiga kali digosokkan setelah mencuci kemaluannya dan di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu mencuci kemaluannya bishimalihi dengan tangan kirinya <clears throat> Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Kenapa dengan tangan kiri? Karena membersihkan. Membersihkan kotoran yang melekat di sekitar kemaluan dibersihkan dengan tangan kirinya. Setelah dibersihkan, dipukulkan ke tanah. Atau kalau tidak, ke tembok. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. وقال حفظه الله تعالى ثم يتوضأ وضوءا كاملا kemudian berwudu dengan wudhu yang sempurna. Dan ini hukumnya sunnah. Sebelum mandi janabah yang disunahkan yaitu mencuci kedua telapak, telapak tangannya, mencuci kemaluannya, Kemudian menggosok-gosokkan ke tanah ataupun ke tembok jais. Kemudian berwudu dan wudu ketika melaksanakan ketika mandi janabah hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah. Nah. Dan di dalam berwudu dikatakan oleh para ulama boleh seseorang mencuci kakinya langsung atau boleh seseorang mencuci kakinya setelah mandi janabah. Boleh langsung atau boleh diakhirkan nanti. Nah, karena kedua-duanya telah datang dalil dari hadis Nabi alaihi wasallam. Baik dalam hadis Aisyah Baik dalam hadis Maimunah. Nah, dalam hadis Aisyah, Nabi berwudu dengan sempurna. Mencuci kakinya. Terakhir mencuci kakinya. Di dalam hadis Aisyah, di dalam hadis Maimunah, bahwa Nabi alaihi wasallam mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Nah, dengan ini para ulama mengatakan bahwa di dalam mandi janabah ketika bersuci boleh seseorang mendahulukan mencuci kakinya, ini berwudu, setelah itu di akhir mencuci kakinya, atau setelah mandi janabah baru dia mencuci kakinya. Ini berwudu, kemudian mandi janabah, kemudian mencuci kakinya di akhir. Dua-duanya jais. Sebagian dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Faqala hafidhahullah ta'ala Thumma yahfi al ala ra'sihi thalatha marrat. Kemudian mengguyurkan air ala rasih thalatha marrat. Kepalanya tiga kali. yurawi usul syar. Membasahi dari pangkal-pangkal rambut. Membasahi pangkal-pangkal rambut. Waqala hafidhahullah ta'ala Thumma Yu'immu badanahu bil ghusl Kemudian seseorang menyempurnakan Membasahi seluruh tubuhnya dengan mandi wa badanahu biyadayhi dan menggosok-gosokkan badannya dengan tangannya liyasilal ma ilaihi agar air sampai nah, sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengambil air kemudian membasuh kepalanya dan Nabi memasukkan jari jemarinya ke pangkal-pangkal rambut. Karena di dalam mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga seseorang yang rambutnya tebal, banyak, masukkan jari jemarinya, kemudian di dilemas-lemas sambil mengguyurkan air. Nah, dan juga janggutnya yang janggutnya tebal diguyurkan kemudian diremas-remas agar air masuk ke pangkal rambutnya pangkal janggutnya Waqala hafidhahullah ta'ala wal mar'atul al-ha'id awin nufasa tankudu ra'saha lil ghusl min al-haid wan nifas dan perempuan yang haid dan juga perempuan-perempuan yang nifas ketika dia mandi janabah kudurok ra'saha dia membuka kepangannya lil ghusl al haid wan nifas mandi dari haid dan juga dari nifas wa ammal janabah sedangkan mandi janabah fala tankuruhu hina taghtasilu laha sedangkan mandi janabah maka tidak perlu untuk membuka ikatannya tidak perlu untuk membuka kepangannya hina taghtasilu laha ketika dia mandi lima syaqqati tikrar. karena seringnya berulang-ulang karena perempuan yang haid ketika dia mandi setelah suci dari haid sekali. Nifas juga sama. Setelah melahirkan mandi. Sedangkan mandi janabah bisa saja perempuan tadi karena kan mimpi atau hubungan dengan suaminya berulang-ulang kemudian bermimpi kemudian lain sebagainya sehingga tikrar dikatakan oleh Syaikh Fauzan Hafidahullah taala lima itu tiqrar karena memberatkan dirinya orang-orang apabila dia harus membuka ikatannya, membuka kepangannya. Walakin yajibu 'alaiha ayuwarriya usul sya'ri laha bil ma. Akan tetapi wajib baginya untuk membasahi dari pangkal-pangkal rambutnya dengan dengan air. Di sana terdapat hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Seseorang yang bertanya, seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam yaitu Ummu Salamah. Mengatakan ya Rasulullah, saya seseorang perempuan yang mempunyai rambut yang yang tebal, yang banyak. Apakah saya membuka kepanganku, ikatanku? Dalam riwayat mandi janabah, dalam riwayat mandi haid. Kemudian Nabi Rasulullah SAW mengatakan, "Nah, jangan, sesungguhnya cukup bagi engkau untuk mengguyurkan ke atas kepalamu salah saya tiga kali. Dengan ini para ulama mengatakan bahwa perempuan apabila dia mengikat rambutnya atau dikepang baik ketika mandi janabah ataupun ketika mandi selesai dari masa headnya apabila air bisa masuk ke pangkal rambutnya maka tidak perlu untuk membuka kepakannya nah, sedangkan apabila mempunyai rambut yang tebal, ketika dia dikepang rambutnya ataupun diikat, air tidak masuk. Maka dikatakan oleh para ulama dalam keadaan seperti ini, maka dia harus membuka kepangannya, membuka ikatannya. Karena di dalam mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan pangkal-pangkal rambutnya. Hal ini sebagaimana pendapat dari jumhur ulama dan juga tarjih dari Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sehingga perempuan yang rambutnya tebal ketika dia diikat air masuk ke pangkal rambutnya cukup. Sedangkan air tidak apabila air tidak masuk maka harus membuka ikatan rambutnya. Allah taala. Qala hafizahullahu taala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan ay yatafaqqada usul sya'rihi ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه dikatakanlah hafizahullah taala dan wajib bagi seseorang yang mandi janabah, baik laki-laki ataupun perempuan, ayat ayyatafaqqada usul syari untuk memperhatikan usul syari, pangkal-pangkal rambutnya, wa maghabani badani dan juga memperhatikan lipatan-lipatan badannya wa ma tahta halqihi di bawah dagunya di bawah janggutnya wa dan juga di bawah ketiaknya wa dan pusarnya wa dan juga lipatan lututnya nah Syekh Saleh Hafidahullah taala di sini menyebutkan seseorang yang mandi janabah harus memperhatikan dari pangkal-pangkal rambutnya. Baik dari rambut kepala ataupun janggut. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Nabi alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya di remas-remas kepalanya dan janggutnya juga di diwasamar agar air masuk ke dalamnya. Wa maghabani badani dan lipatan-lipatan badannya. Ini lipatan. Ini lipatan dari ketiaknya. Atau lututnya di belakang, ini lipatannya. Nah, sebagaimana di sini sebutkan wa ma tahta halqihi di bawah janggutnya. Di sini ada lipatan. Sehingga ketika mandi janabah dan mandi seperti ini, ininya masih kering waibtai dan juga ketiaknya. Ketiaknya di bawah ketiaknya juga harus basah. Mandi seperti ini, di sini masih kering. Tidak sah mandinya. Wasur roti dan pusarnya. Bersihkan bagian dalamnya, pusarnya. Watai rukbatai dan juga lipatan lututnya. Seorang yang mandi janabah, yang dia mandi dengan duduk dengan jongkok itu lipatan lututnya tidak terbasahi. Sehingga setelah mandi jongkok berdiri dia. Bersihkan bagian belakangnya, bagian lututnya. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya. Nah, dan perhatikan dari tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau bagian belakang dari lututnya, lipatan dari lututnya di belakang sini, atau uh, belakang punggungnya, atau yang di bawah ketiaknya, atau yang di bawah dagunya, atau pusarnya. Ini semuanya harus terbasahi, harus basah. Nah, telinganya di belakangnya basah, harus membasahi seluruh tubuhnya. Wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma al mau ila ma tahtahuma. Apabila seseorang memakai jam tangan ataupun batu akik fa innahu yuharrikuha yuharrikuhuma maka digerak-gerakan keduanya. Liyasil ma ila ma tahtahuma agar air bisa sampai yang di bawahnya. Jam tangan yang ketat kalau air tidak bisa membasahi yang di bawahnya digerak-gerakan atau dibuka dulu. Nah, dan juga batu cincin, batu akik, sehingga ketika mandi janabah digerak-gerakan atau dibuka dahulu. Karena mandi harus membasahi seluruh tubuhnya. Nah. Wa yajibu ayahtama bi isbaghil wudu, bi isbaghil ghusli. Dan seperti ini kewajiban seseorang untuk memperhatikan di dalam menyempurnakan mandinya. Bihaitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma' وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وعنكل البشر رواه أبو داود والترمذي Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala Seseorang wajib untuk memperhatikan Di dalam menyempurnakan mandi janabahnya bihaitu la yabqa min badani syai'un la yasilu ilail ma dan jangan ada yang tersisa dari badannya tidak terkena oleh air. Nah. Waqala sallallahu alaihi wa wasallam bahkan Nabi alaihi wasallam mengatakan tahta kulli sya'r janabah di bawah setiap rambut itu ada janabah. Faghsilu sya'ra maka mandilah basahilah rambut wa anqul bashar dan bersihkanlah dari kulit-kulitnya. Rawahu Abu Daud dan juga Tirmidzi. Nah. Hadis ini hadis eh, sanadnya dikatakan oleh Syekh Albani rahmatullahu rahimahullahu taala sanadnya lemah. Nah, di dalam kitab Dhaif Abi Dawud terdapat seorang yang dhaif yaitu Syarik Al-Qadhi. Syarik Al-Qadhi. Wa qala hafidhahullahu taala wala yanbaghi lahu ayusrifa fi sabbil ma fal mashru' taqlilul ma ma'al isbagh faqad kana nabi sallallahu alaihi wa wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis dan tidak sepatutnya seseorang ayusrifa fi sabbil ma dia menuangkan air dalam jumlah yang banyak israf Wal masyru sedangkan yang disyariatkan taklilul ma ma'al isbab. Sedikit air dan menyempurnakan. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghsilu bis Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berwudu satu mud dan mandi satu as Nah, Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Syekh Saleh hafizahullah taala menyebutkan seseorang yang mandi janabah ataupun dia berwudu senantiasa jangan menuangkan air dalam jumlah yang banyak. Karena Nabi alaihi salatu ketika berwudu ataupun beliau ketika mandi Nabi menggunakan air yang sedikit. Dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi alaihi wasallam yatawadda bil mud. Satu mud. Satu palan tangan seperti seorang tangannya tidak kecil dan juga terlalu besar yang sedang segini. Nabi berwudu segini. Dan Nabi Shallallahu alaihi salatu wasallam yaghtasilu bis-sa'. Sa yaitu arba itu amdad, empat mud. Satu, dua, tiga, empat. Ini mandinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana terdapat hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meriwayatkan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi satu sa' Ada seseorang yang mengatakan mayak fini tidak cukup. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis tadi mengatakan bahwa satu so itu cukup dari rambutnya yang lebih tebal dari rambutmu. Itu rambutnya Nabi alaihi wassalam. Nah, dengan ini seseorang ketika mandi janabah ataupun dalam berwudu senantiasa untuk hemat di dalam menggunakan air. Wayan bagal iktida ubihi. Karena seseorang apabila dia berhemat dalam menggunakan air ketika berwudu atau ketika mandi janabah, maka akan mendapatkan pahala. Karena dia mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sepatutnya seseorang untuk alih ketidabihi mengikuti Nabi alaihi Wasallam. wassalam fi taqlilil ma di dalam menggunakan air dengan air yang sedikit wa adamil israf dan seorang tidak boros ketika menggunakan air. Faqala hafidhahullah ta'ala kama yajibu 'alal mughtasil ay yastatir. Sebagaimana wajib pada orang yang mandi janabah untuk menutup auratnya. Fala yajuz ayyaghtazila uryanan bainan nas. Maka tidak boleh seseorang mandi janabah tidak memakai pakaian di antara manusia. Di negara di negara sana mereka kalau mandi bersama-sama. Ada mayajus. Karena arah akan terlihat dari auratnya. Sehingga wajib seseorang ketika mandi untuk menutup. Jangan sampai Allah terlihat oleh orang lain. Li hadis Nabi alaihi salatu wasallam inna Allah hayyin sittir yuhibbul haya was satr. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu malu dan Allah Subhanahu wa taala itu menutup diri yuhibbul haya wasatr dan Allah menyukai malu dan juga seseorang yang menutup diri. Faidar tasala ahadukum falyastatir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila mandi seseorang falyastatir, maka tutuplah. Nah, Rawu Abu Daud dan juga Nasai. Nah, dan di sana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mandi bersama Aisyah dalam satu tempat. Dalam hadis ini para ulama mengatakan seorang boleh mandi janabah ataupun mandi yang lain dengan berbarengan dengan istrinya jais sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena suami istri tidak ada aurat satu dengan yang lain. Qala hafidhahullahu ta'ala wal ghaslu minal hadathil akbar amanah minal jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Dan mandi dari mandi janabah dari hadas akbar yang besar termasuk dari jumlah-jumlah amanat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yajibu ayu ayyuhafidhu alaih maka wajib baginya untuk menjaganya wa ahyata wa ayyata wa ayyahtamma bi ahkamihi dan juga memperhatikan dari hukum-hukumnya liuaddiyahu ala al-wajhul masyru' Dikatakan hafizahullah taala bahwa wajib seseorang untuk memperhatikan hukum-hukum dari hukum mandi janabah. Dan juga agar seseorang senantiasa ketika dia mandi janabah, mandi dalam keadaan yang disyariatkan. Yaitu dari sifat mandi janabah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma ashkala alaihi dan apa yang menjadi masalah baginya min ahkamihi dari hukum-hukum wa maujibatihi sa'ala anhu dan apabila ada persoalan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya belum mengetahui maka bertanya karena obatnya kejahilan adalah dengan bertanya wala yamna'ul haya min dhalik. Dan jangan menghalangi rasa malu dari tadi. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu ketika ada permasalahan itu bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika beliau malu bertanya mengutus Miqdad sahabat yang lain untuk bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bahwa Ali bin Abi Thalib seorang laki-laki yang sering keluar air madi. Kemudian Ali mengatakan dan saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu Wasallam dikarenakan posisinya sebagai menantunya Nabi sallallahu Wasallam. Dan saya mengutus Mikdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu Wasallam. Kemudian Nabi menjawabnya untuk membersihkan kemaluannya. Dengan ini bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Wasallam pun bertanya kepada sesuatu hal yang menjadikan iskal persoalan bagi dirinya. Sehingga seseorang ketika dia malu itu ada tempatnya. Sedangkan di dalam belajar jangan malu. Karena dikatakan bahwa mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, orang yang sombong dan orang yang malu. Orang yang malu mau bertanya, ah enggak malu. Kemudian dia mengerjakan sesuatu yang tidak di atas ilmunya. Nah, padahal malu itu ada tempatnya. Kalau dalam belajar langsung Pertanyaan, jangan malu, yang sebagainya. Nah, Sebagaimana di sini disebutkan wala yamna'uhu al-haya min dzalik. Fa inna Allah la yastahi min al-haq. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari suatu kebenaran. Nah, fal haya alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya madmum. Dikatakan oleh Hafizahullah taala malu yang di sana bisa menghalangi seseorang bertanya dari perkara agamanya hayaun madmum ini termasuk dari malu yang tercela malu yang tercela nah. wa huwa jubnun minasyaitan dan itu adalah merupakan sikap takut pada syaitan sikap takut dari syaitan seseorang malu ketika dia bertanya dia malu, syaitannya yang gembira. Kenapa? Kadang dia mengerjakan sesuatu bukan di atas ilmunya, malu. Mau bertanya, malu. Nah. Waqala ta'ala liyuthabbita bihil insan alal istikmali dinihi wa ma'rifati ma yalzamuhu min ahkamihi bahwa malu termasuk dari sikap takut pada syaitan yang menghalangi manusia dari mengetahui dari perkara-perkara agamanya yang mengharuskan bagi dia untuk mengetahuinya. Nah, yang mengharuskan bagi dia untuk mengetahuinya. Bertanya kepada mereka yang mempunyai ilmunya, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyakanlah kepada ahlu dzikri apabila kalian tidak mengetahui. Nah. Wa qala taala wal amru Taharah azim dan perkara bersuci adalah perkara yang yang agung. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa bersuci adalah termasuk dari kuncinya sholat. Nabi salatu wasallam mengatakan tahur sebagaimana Nabi salatu wasallam mengatakan miftahus salah tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Sehingga apabila bersucinya salah, bagaimana dengan salatnya? Apabila seseorang tidak memperbaikinya sedini mungkin, maka sampai dia tua pun akan salah terus. Wudhunya akan salah, mandi janabahnya akan salah. Padahal itu adalah merupakan dari kuncinya solat. Dan Allah Subhanahu wa taala bahwa dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan menerima ibadah kalian, solat kalian Apabila kalian mempunyai hadas sampai bersuci, berwudu dan berwudu sini yaitu wudu yang sempurna. Waqala nah. hafizahullah taala wa amru tahara azim wa tafritu fi sya'ni khatir dan melalaikan dari perkara taharah adalah perkara yang khatir bahaya li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah. Karena di dalam bersuci adalah masuk kepadanya dari kesohihannya salat. Lianna tatarabbu 'alaiha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah, sah sahnya salat. Karena termasuk dari sahnya salat yaitu toharah. Liannaha tatarattabu alaihi sihhatus shalah allati hiya amudul Islam yang salat merupakan adalah tiangnya agama. Nah, karena salat sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa yang pertama kali yang akan dihisab di yaumul kiamah dalam hadis Abu Hurairah, dari amalan seorang hamba yaitu sholat. Yaitu sholat. Sehingga perkara seperti ini jangan dilalaikan. Dan kuncinya sholat yaitu dengan taharah. Miftahus sholat tahur. Nas'alallahu lana lil jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wa ikhlas lahu fil qaul wal amal. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari mandi jenabah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dari hukum-hukum yang berkaitan tentang tayammum insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.